Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis, akidah para imam alil hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Seperti yang kita sampaikan kemarin, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah apakah boleh kita menfonis seorang itu masuk surga atau masuk neraka secara individu-individunya. Al-Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah berkata, wala yaqta'una li ahadin min ahlil millah annau min ahli jannah au annau min ahli nar kata sekali lagi al Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah para imam-imam ahli hadis mereka tidak menfonis seorang pun dari umat Islam dia masuk surga atau sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni api neraka Lianna ilma dzalik mughayyabun anhum. Karena ilmu tentang ini itu adalah ilmu gaib. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yadruna alama yamut. Imam Alil Hadis tidak tahu orang itu mati di atas apa? Islam atau al-kufur, kekafiran? A'alal Islam am alal kufri? apakah dia pada waktu meninggal dunia betul-betul dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kufur. Walakin yakulun akan tapi para imam alil hadis berkata inna man mata alal Islam mustaniban lil kabair wal ahwa wal asar fahuwa min alil jannah. Namun para imam alil hadis berkata barang siapa yang mati di atas Islam dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, dari hawa nafsu atau bid'ah dan dosa, maka dia termasuk penghuni surga. Likauli ta'ala kan Allah berfirman, Innal ladina amanu wa amilu salihat. Ya, walam yad Qur'anhum damban. Dan Allah tidak menyebutkan dalam ayat tersebut dosa bagi mereka. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh tidak disebutkan di situ dosa. Ulaikahum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaum inda rabbihim jannatu adanin. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden. Wa man syahida lahun Nabi sallallahu bi ainihi min annahu min al jannah wa sahalahu dzalik anhu fa innahum yashhaduna lahu bidzalik. Adapun barang siapa yang telah dipersaksikan oleh Rasul secara individunya bahwasanya dia penghuni surga dan itu harusnya sahih maka mereka para imam alil hadis bersaksi juga demikian orang itu termasuk penghuni surga ittibaan li Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ittiba kepada Rasul sallallahu wa tasdiqan li qaulihi dan sebagai bentuk pembenaran terhadap ucapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu berkaitan hal ini secara lumayan terperinci, namun tidak ada masalah untuk kita ulang sekali lagi dan kita berikan penjelasan agar kita betul-betul bisa memahami pembahasan ini. Di sini akan saya nukilkan eh, ucapan pensyarah kitab Syarah Itiqad A'immati Ahlul Hadis oleh Al-Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad Al-Utsman yang sudah berapa kali kita sampaikan syarah beliau ini. Kata beliau, hadil kit'atu minal aqidah fi syahada bil jannah awin nar. Pembahasan ini berkaitan dengan menfoni seseorang masuk surga atau masuk neraka. Wa afadana al-Ismaili Allah anna syahada tangkosim ila kismen. Dan dalam ucapan beliau itu ada dua bentuk persaksian. Ya. Yang pertama al awal asyhadatu li mausufin yaitu persaksian secara umum yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan Islam dan dia menjauhkan diri dari dosa besar ya dan dia ya jauh dari kebitahan dan yang lainnya dari dosa-dosa maka dia penghuni surga ini hukum secara umum ini juga sama kata pak ulama dengan bab at-takfirul am pengkafiran secara umum. Ini ingin kita jelaskan lagi, ya paling tidak ahli bid'ah yang masih lapang dadanya menerima kebenaran bisa tahu hakikat kebenaran dakwah ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah. Kita jauh dari pengkafiran secara eh, membabi buta sebagaimana kelompok khawarij, sebagaimana kita tidak mudah menfonis orang itu masuk neraka masuk surga ya tanpa dalil yang khas, yang khusus. Para ulama mengatakan at-takfirul am kal wa'idil am. Pengkafiran secara umum, secara ya global itu sama dengan ancaman secara global. Ini juga ada dalam Al-Qur'an. Dan itu hadis Rasul saya salat. Misalnya Allah mengatakan Wa may wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasul dan dia melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini al-wa'idul am ancaman secara umum. Ya. Adapun kalau kita melihat orang itu betul-betul bermaksiat kepada Allah dan Rasul, ya dan dia belum bertobat misalnya, tidak boleh kita menfonisnya masuk ke dalam api neraka karena kita membacakan ayat tadi wa may wa rasulau wa yata'adau naran. Tidak boleh. Ini hukum ayatnya secara umum. Allah nggak menfonis orang perorangannya. Sama dengan pengkafiran secara umum. Ulama al mengatakan man khala man qala bi khalqil Quran faqad kafar atau man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran maka dia kafir. Emang ya, kaulah Al-Quran makhluk fakot kafir. Ini hukum secara umum. Person-person yang mengatakan demikian tidak langsung dikafirkan. Ya. Demikian pula masalah ancaman secara umum tidak boleh kita mempraktekannya, menerapkannya pada person-person orang yang berbuat demikian. Inilah sekali lagi pertengahannya ahli wal jamaah. Eh bukan seperti yang dituduhkan oleh kelompok alil bid'ah yang mereka mengatakan kita suka mengkafirkan kaum muslimin, kita suka mengobral ya api neraka dan sebagainya. Ini sekali lagi karena otak mereka yang ya tidak beres ya bukan manhaj kita yang salah namun mereka yang belum mau memahami kebenaran ya sekali lagi Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan eh bahwasanya boleh kita secara umum menfonis orang ini masuk surga, masuk neraka secara umum. Orang beriman pasti masuk surga. Wajib kita mengatakan demikian. Dalilnya banyak. Tadi surat Al-Ba'ah, Al-Bayyinah. Demikian pula orang kafir pasti masuk neraka secara umum. Eh, karena dalilnya jelas, umum juga dalilnya innalladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Wajib kita mengatakan demikian. Eh, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara dan orang-orang musyrikin mereka masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Ini wajib kita katakan secara umum. Semua orang kafir masuk neraka. Wajib kita meyakini seperti itu. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat tadi dan juga ayat-ayat yang lainnya. Wajib. Ini adalah sekali lagi kewajiban kita meyakini secara umum demikian. Ini kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili tadi. Kemudian wa amma ta'yin fahadala la yakun illa an tariqil Adapun secara person-personnya tidak boleh kita ya menentukan menfonis si fulan si alan masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil al-wahyu ya dengan ya, ayat atau hadis yang secara khusus menentukan menfonis si fulan si alan itu masuk surga atau masuk neraka ya. li'anna salahan niyah allati hiya ahadu syartil amal saleh mahaluha al-qalbu wa la ya'lam as illallah. Kalau kita menfonis si fulan masuk surga misalnya, itu kita nggak tahu apa eh, niat dalam hatinya ketika dia beramal saleh. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang seseorang yang kelihatan dohirnya itu masya Allah, eh pemberani dalam medan pertempuran. Namun justru sebaliknya Rasul mengatakan wa min alinar Orang ini termasuk penghuni api api neraka. Karena apa? Pada akhir hidupnya dia bunuh diri karena tidak sabar menahan luka ketika apa? Karena senjata musuh. Maka Rasul pun membacakan hadis, "Inna ahadakum layak malu amala ahlil jannah fi ma yabdulin nas wa huwa min ahlin nar." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang perbuatannya itu seperti perbuatan penghuni surga. Masalah amal soleh. Semua amal ibadah dia kerjakan. Namun kata Rasul, niatnya untuk pamer kepada kepada orang. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Ya dia pun apa? Termasuk penghuni api neraka. Naudzubillah min dalik. Maka inilah akidah al-sunnah wal Jamaah, masalah hati tidak ingin tahu kecuali Allah swt. Kita hanya apa bisa berharap, kita doakan semoga dia ya meninggal dalam keadaan husul khatimah. Boleh mendoakan orang ya muslim. Namun menfonis dia masuk surga ini sekali lagi bukan ya urusan kita dan kita dilarang untuk berkata tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada kisah dua orang yang bersaudara, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Kata Rasul, setiap kali saudaranya yang berbuat maksiat ini, ya eh, berbuat dosa, saudaranya yang ahli ibadah, ahli taat ini menasihati aksir, Engkau Berhenti berbuat maksiat, dinasehati saudaranya tadi. Namun sang saudara yang berbuat maksiat terus dalam edosa dan noda. Sampai sang saudara yang ahli ibadah ini kesal seraya mengatakan engkau termasuk penghuni neraka. Pada hari kiamat kata Rasul SAW, dua orang itu ya dipisahkan oleh Subhanahu wa taala. Yang ahli maksiat masuk surga, yang ahli taat masuk neraka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ya menghukumi yang ahli taat tersebut itu ngelancangi Allah Subhanahu wa taala. Masalah surga neraka urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menfonis saudaranya masuk masuk neraka, dari mana dia tahu? Allah pun memberikan sanksi orang yang ahli ibadah tersebut masuk ke dalam api api neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada ungkapan yang sangat indah dari Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang perlu untuk kita introspeksi diri untuk kita bercermin dari ucapan beliau ini. Beliau mengatakan, Kam min zanbin yudkhilu sahibahu al-jannah. Berapa banyak dosa yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin salihin yudkhilu sahibahu anar. Berapa banyak amal saleh yang memasukkan pelakunya ke dalam api neraka. Mungkin secara sepintas kita bertanya, kok nggak salah tah itu ucapannya? Apa nggak salah kita menyampaikan? Kita katakan tidak. Ada makna yang sangat ya dalam dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut. Beliau mengatakan tadi berapa banyak amalan yang jelek, dosa, maksiat yang memasukkan hamba ke dalam surga Allah. Karena apa? Karena banyaknya dia berbuat dosa, dia pun menyadari dia salah dan taubatnya orang seperti ini terkadang mengalahkan orang yang dari awal dua berbuat apa amal amal soleh dan itu mungkin pernah kita apa saksikan ada berapa saudara kita sahabat teman kita yang dia sudah isi koma dari awal namun ada orang yang baru taubat masya Allah ngajinya luar biasa masya Allah amal ibadahnya kalau yang dari awal sudah memang rajin ngaji, kadang oh, sudah pernah saya ngaji. Ada apa? Kesombongan. Nah, ngapain? Duduk lagi. Sudah pernah dibahas 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Kalau dites pun terkadang masih apa? Hahala adri. Ya, terkadang ada kesombongan seperti itu. Namun yang baru tahu dakwah salafiyah, tahu sunnah, masya Allah luar biasa semangatnya dalam mengaji, semangatnya dalam beramal saleh, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, luar biasa. Ini yang terkadang sekali lagi kita tidak menyadarinya. Maka sekali lagi inilah ucapan yang selain untuk kita betul-betul ya ingat berapa banyak orang yang beramal jelek itu mendahului orang yang dulunya banyak beramal as-saleh. Ini bukan berarti kita meremehkan dosa. Wah, kita beramal dosa, bisa jadi dosa ini masukkan kita ke dalam surga. Belum tentu. Karena apa? Hidayah biadillah. Falamazaru mazaru azagallahu Jangan ngicipi dosa. Karena Allah mengatakan barang siapa berpaling, Allah palingkan dia. Siapa yang bisa menjamin kita terus mendapatkan hidayah? Wa mayudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini sekali lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah berapa banyak amalan saleh yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka Allah karena kesombongannya. Seperti tadi, kisah dua orang bersaudara meremehkan saudaranya sampai menfonis saudaranya masuk api neraka. Dia pun apa? Dimasukkan dalam api neraka karena dia ngelancangi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hati-hati. Ya, urusan akhirat ini kita serahkan kepada Allah. Eh, sudah kita sampaikan urusan dunia tidak ada masalah kita menfonis sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bukti, sesuai dengan dalil. Si fulan ahli bid'ah, si fulan penyesat umat, si fulan dai penyesat umat. Hati-hati. Tidak ada masalah. Ini yang juga dipraktekkan oleh para salafus saleh. Adapun urusan dia di akhirat kita serahkan kepada Allah. Meskipun kita tahu dia mati dalam keadaan kebid'ahan. Bahkan nanti akan kita bacakan. Bahkan dia mati dalam keadaan beragama selain Islam. Tidak boleh kita memfonisnya masuk ke dalam api, api neraka. Urusan akhirat, urusan Allah. Ya, kita nggak tahu masalah gaib. Ya, adapun urusan dunia, dohir kita boleh menghukumi. Ya, sesuai dengan ilmu kita. Sesuai dengan tentunya ya petua wasiat dari para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu wa ma naqif wa ma qad naqifu fi syakhsil muayyan fala nasat lahu bi jannatin wala narin illa an ilmin. Kita berhenti dalam menfonis seseorang tidak boleh kita apa? menfonis orang itu masuk surga atau masuk neraka kecuali berdasarkan ilmu dalil yang khusus. Li'anna haqiqata batinihi wa ma mata alai la nuhitu bihi. Karena hakikat hatinya, batinnya dan di atas apa dia meninggal, kita tidak tahu. Seperti yang kita sampaikan, Raja Najasyi masuk Islam. Semua rakyat nggak tahu. Keluarganya nggak tahu, menteri-menterinya nggak tahu kalau dia sudah masuk apa? Islam padahal dia raja. Ya, ketika meninggal, tidak ada yang mensolatinya. Allah mewahyukan kepada Rasul. Ada saudaranya di Ethiopia dia bahasa mati dalam keadaan Islam, nggak ada yang mensolati. Allah pun mensyariatkan kepada Rasul dan para sahabat serat gaib. Tidak ada yang tahu. Nah, ya. Demikian pula nanti eh, ketika kita melihat seorang saudara kita mungkin tetangga kita, teman kita, betul-betul eh dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi atau selainnya dari agama selain Islam. Tidak boleh kita vonis pasti dia masuk neraka. Mungkin bisa jadi akhir-akhir ayatnya dia masuk surga. Siapa yang menghalangi kalau Allah memberikan hidayah? Kita mungkin nggak tahu kalau dia mati dalam keadaan apa? Ahli Islam. Atau dia menyembunyikan keislamannya, kita nggak tahu. Mungkin karena dia takut dengan keluarganya, dia sudah masuk Islam, kita nggak tahu. Siapa yang bisa apa? Mengetahui halal gaib seperti ini. Makanya inilah akidah al-sunnah wal jamaah kata beliau. Lianna haqiqata batini wa mata wa ma mata alilanu hitubihi. Karena hakikat hatinya, batinnya, dan di atas apa dia meninggal dunia kita nggak tahu. Lakin narjulil masin wa nakhaf alal musi. Namun kita hanya bisa berharap orang yang beriman, yang beramal saleh itu mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Kita hanya bisa berharap. Namun eh tidak boleh menfonis sebagaimana kata Imam atau yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Dan kita takut khawatir para pelaku dosa besar atau bahkan yang mati dalam kebid'ahan, mati dalam keadaan kekafiran, dia masuk neraka. Khawatir saja menfonis, lah tidak sama sekali. Pokoknya beliau sebutkan di sini juga kisah seseorang yang sudah kita sampaikan tadi mati dalam keadaan bunuh diri pada zaman Rasul SAW dalam keadaan dohirnya itu pemberani, namun Rasul memfonis dia termasuk penghuni api neraka. Fahada fi dhahir anna min al jannah. Ya, orang yang tadi berjihad kelihatannya dia penghuni surga, lakin sariratuhu wa khatimatuhu sayiatun. Namun hatinya akhir hidupnya jelek. Dan Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu ukurannya pada akhirnya. Ya, maka sekali lagi kita harus terus introspeksi diri, waspada, minta tolong kepada Allah ya muqallibal kulub sabit kalbi ala dinik. Siapa yang bisa menjamin kita terus istiqomah di atas ya as di atas akidah as Tidak bisa menjamin. Ya, maka kita harus terus berusaha berjuang mati-matian untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh, akidah aimatil sampai akhirat kita dengan terus istiqomah mempelajarinya, dengan terus kita apa? mengingatnya. Ya. Ini adalah usaha dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan di antara usaha kita untuk menjaga akidah yang sahih ini, menjaga sunnah ini dengan kita menjauhi akidah bid'ah, dengan kita menjauhi kebid'ahan dan al bid'ah, ya. Karena al bid'ah itu syubha, itu khatafa, cepat menarik. Eh jangan pernah ngincipi bid'ah. Fala mazaghu tadi azaghallahu qulubahum. Kita sudah tahu kebenaran, mau berpaling, kepada al-bid'ah, mau berpindah ke lain hati kalau Allah ya teruskan kita di atas kebid'ahan tersebut tidak ada yang bisa memberikan apa? Hidayah. Maka sekali hati-hati jangan coba-coba ngincipi kebid'ahan. Wah, masa terus-terus sunnah, eh bosan cari bid'ah. udah min mindalik Masa pengajian ahli sunnah jamaah terus sekali-kali ikut ahli bid'ah. Ya, kita mau cari ya apa yang baik-baiknya saja. Ya, kita mau membantah naudzubillah min dalik. Para alusunnah dahulu para salaf mereka khawatir terkena syubhat, ini sok ngemintar. Naudzubillah min dalik. Eh maka sekali lagi jaga akidah seperti ini agar kita betul-betul bisa mati di atasnya. Karena para ulama mengatakan al insan mata alama asyaleh. Manusia itu meninggal dunia sesuai dengan kehidupannya. Kalau kehidupannya betul-betul di atas akidah al-sunnah wal jamaah, betul-betul rajin, tekun, semangat belajar akidah sunnah wal jamaah, kita berharap semoga bisa mati di atas akidah al-sunnah wal jamaah tersebut. Namun sebaliknya, kalau dia hidupnya penuh dengan akidah yang bid'ah, penuh dengan kebid'ahan, kalau maksiatan, itu dikhawatirkan meninggal di atas kebid'ahan kemaksiatan tersebut. Nah, salam wal afiyah. Eh, maka jaga ya akidah al-sunnah wal jamaah. Wal billah. Lidzalika bawa ba'li al-Bukhari bab la yuqalu fulan syahid. Kemudian beliau dibawa, membawakan di sini ucapan Imam Bukhari dalam sahihnya yang kemarin kita bawakan yaitu kitab bab tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Ini dalam kitabul jihad. Ya, meskipun sangat disayangkan kelompok Haroka, kelompok Khawarij, kelompok teroris yang mereka katanya mengumandangkan jihad tidak membuka Sahih Bukhari. Ya, Padahal di Sahih Bukhari ada kitab atau bab tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Cuma mereka suka mengobral untuk tokoh-tokoh mereka. Eh, Said Kutub Asyahid, Said Kutub syahid, Abdullah Azab syahid, Fulan dan sebagainya. Padahal ini bukan termasuk akidah al wal jamaah. Waqala Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Imam Barbahari berkata, Man kana min ahli Islam fala tashhad lahu bi amali khairin wala syarrin. Barang siapa dari kaum muslimin, jangan engkau menfonis orang itu masuk surga, masuk neraka. Fa inna kala tadri bima yuhtam lahu indal maut. Karena Anda tidak tahu apa akhir kehidupannya sebelum dia meninggal dunia. Ya, ketika dia mau meninggal dunia, Anda tidak tahu ya bagaimana hatinya. Bisa jadi orang itu sudah masuk Islam, ya anda melihatnya seolah dia apa mati dalam keadaan kafir. Atau sebaliknya, Anda melihat seolah dia mati dalam keadaan Islam, padahal dia sudah murtad, Anda nggak tahu. Maka sekali lagi, tidak boleh menfonis seorang ya, Muslim atau yang lainnya masuk surga, masuk neraka. rahmat Allah, Kalau dia masih Muslim, ketika meninggal dunia, boleh Anda mendoakannya. Rahimahullah. Nah, ya, meskipun dia alil bidah. Eh, kata alusnya wajah boleh ya mendoakan alil bidah meskipun dia mati dalam kebid'ahannya. Kan dia masih muslim selama dia masih apa? Muslim. Boleh. Ya. Tajulah rahmatullah wa takhaf dunubau. Meskipun demikian Anda khawatir dosa-dosanya mengantarkan dia ke dalam api neraka, Anda khawatir bid'ahnya mengantarkan dia ke dalam api neraka. Khawatir saja. Tidak boleh Pak menfonis. Wala tadri ma yusbak law indal maut ila Allah minan nadam. Ya, anda nggak tahu kalau orang itu mungkin sudah bertobat ketika meninggal dunia tidak boleh menfonis orang itu masuk neraka meskipun awal hidupnya sampai akhirnya penuh dengan dosa tidak boleh. Eh bisa jadi apa? Ada amalan yang kelihatannya apa? Anda lihat sepele itu bisa masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang wanita pelacur yang belum dengan dosa hanya gara-gara apa? Memberikan minum seekor anjing masuk ke dalam apa? surga Allah. Hidupnya penuh dengan dosa. Namun apa? Karena setetes air mungkin, eh seteguk air, segelas air, dia berikan kepada seekor anjing masuk surga gara-gara apa? Hal yang kelihatannya sepele. Makanya Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala antal ka akhaka biwajhin Jangan pernah meremehkan perbuatan sebaik apapun, sekecil apapun dari kebaikan meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan apa? Senyuman. Tabasumu kafi wajah akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Bisa jadi yang kecil itu memasukkan anda ke dalam surga. Tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Mungkin sedekah anda seribu rupiah. Eh, ratus rupiah itu yang bisa masuk anda ke dalam apa? Surga Allah. Justru mungkin sebaliknya. seratus juta yang anda infakkan memasukkan anda ke dalam api neraka. Kenapa? Anda riak. Ya. Makanya kata para ulama, kamin amrin sahirin yukabiru ania. Berapa banyak amalan yang kecil yang apa? Ya, menjadikan niat atau berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Tadi seperti tadi, seribu rupiah, lima ratus rupiah. Anda sedekahkan dengan ketulusan hati. Masa seribu rupiah apa? Masih bakhil, na'udzubillah min dalik. Ya, Mungkin insya Allah dengan penuh keikhlasan Anda menginfakkan. Karena Anda ada artinya menurut Anda. Namun kalau 100 juta itu meskipun Anda miliarder rasanya apa? Besar sekali. Makanya terkadang ada niat niat eh, yang tidak benar. Eh, itu yang menjadikan masuk apa? Neraka. Eh bukan berarti Anda diperintahkan di sini dianjurkan untuk sedekah seribu rupiah. Kalau Anda bisa satu miliar, eh 100 miliar, anda sedekahkan dengan menata hati yang benar, insya Allah lebih daripada yang tadi. Cuma pembahasan di sini adalah jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun. Bisa jadi itu yang mengantarkan Anda ke dalam surga Allah. Anda nggak tahu. Nah, namun sebaliknya bisa jadi amalan yang besar itu dikecilkan oleh oleh niat Anda yang yang jelek. Naudzubillah min dalik. Eh, maka ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idamat alal Islam. Ya, anda tidak tahu ketika orang itu mati apa yang Allah perbuat kepada orang itu. Bisa jadi Allah memberikan hidayah pada akhir kehidupannya Anda tidak tahu. Tarjulah rahmatallah wa takhafali dunubahu. Kata Imam Barbahari, engkau hanya bisa berharap rahmat untuk eh, orang tersebut kepada Allah dan engkau khawatir atas dosa-dosanya. Kemudian kata beliau, wa qad hakal ijma' ala dzalik Ishaq bin Rahawai rahimallahu ini adalah ijma yang pernah disampaikan oleh seorang ulama salaf dahulu yang bernama Ishaq bin Rohawai. Artinya inilah ijma al-sunnah jamaah, ijma salaf bahwasanya tidak boleh menfonis perorangannya. Individu-individunya masuk surga atau masuk neraka kecuali ada dalil khusus tentangnya. Beliau berkata, "Maudhatis sunnah minan Nabi sallallahu wal khulafa min ba'dihi." Wastama ulamaul amsar ala dalik. Bahwasanya sunnah Rasul SAW telah berlalu, eh, telah berlaku dan juga eh, sunnah para khulafa Rasul setelah beliau dan ijma ulama eh, seluruh negeri kaum muslimin mengatakan Allah yashhadu adun ala adin ba'da Nabi SAW anafil jannah. Bahwasanya tidak boleh seseorang menfonis bersaksi atas seorang yang lainnya setelah Nabi SAW bahwasanya dia di dalam surga li salahi wa fadli wa sawabiqihi eh karena kebaikannya karena kemuliaannya karena eh dia selalu masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik bahkan termasuk sabiqin al awalin eh, dalam artian termasuk orang yang terdahulu betul-betul beramal soleh eh bukan yang kita maksud eh para sahabat kalau para sahabat kita yakini mereka semuanya masuk surga wala adun min ahlinar Demikian pula tidak boleh mensaksikan, menfonis seorang pun masuk ke dalam api neraka secara orang perorangannya. Lirtikabil ma'asi wa dunub. Dikarenakan dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Fanakil dalika ilallah. Ya, kata Ishak bin Rahawai, kita serahkan perkara mereka, nasib mereka di akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu alladhi sarair. Karena Allah lah yang tahu tentang hati manusia. Qala wa yahiqu alayka an tarif wa tasaikin anna sa'ani Nabi sallam anna qala fil jannah fa huwa fil jannah. Namun engkau harus yakin, harus engkau pahami apa yang sahih dari Rasul. Kalau beliau mengatakan orang ini di surga, engkau wajib bersaksi orang itu di surga. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, al-asra al-mubasana fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Eh, ya Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman eh, ya Sa'id bin uh, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin ya Ubaidillah, ya kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, ini 10 para sahabat yang jadi masuk surga. Ditambah yang lainnya, yang Rasul langsung sebutkan nama-namanya. Bilal termasuk di antaranya, Ukasa bin Mehsan, eh termasuk para eh, sahabat yang ikut perang Badar dan seterusnya. Dan Rasul mengat, eh, Allah mengatakan awaluna min minal muhajin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wardu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal al khalil fiha abadan dzalikal fauzul adzim. Para sahabat semuanya masuk surga. Karena apa? Allah yang menyaksikan demikian. Kemudian ya kita sampaikan tadi sudah jelas kata pensara di sini Al-Imam Abu Bakar Ismail menyebutkan ada dua bentuk persaksian. Persaksian secara umum kita mengatakan orang mukmin pasti masuk surga secara umum. Orang yang mentaati Rasul masuk surga karena Allah mengatakan wa mayyutillah wa rasulah yudkhil wa mayyutillah wa rasulah yudkhilhu jannat. Eh barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dia dimasukkan dalam surga oleh Allah. Demikian pula tadi, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah, dia masuk neraka. Ini secara global, secara umum. Ya, ini persaksian secara secara umum. Alil bid'ah masuk neraka secara umum. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin fin finar boleh. Pelaku maksiat masuk neraka. Pelaku bid'ah masuk neraka. Pelaku kesyirikan masuk neraka secara umum. Ini apa? Sebagaimana Allah dan Rasul mengatakan demikian. Adapun secara person, ah ini tadi tidak boleh kita mengatakan sejelek apapun orang itu. Ya, tidak boleh kita mengatakan orang itu masuk neraka. Sebaik apapun orang itu, eh secara personnya tidak boleh kita mengatakan orang itu pastu masuk surga. Tidak boleh. Ya. Ini kata beliau, asyhadatu limu ayan di saya adalah wahyu. Kita hanya boleh menyaksikan secara personnya masuk surga masuk neraka kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti Abu Lahab pasti masuk neraka karena Allah turunkan surat apa Allah tabat yada abila bin watab dan seterusnya. Kita yakini seperti seperti juga istrinya masuk ke dalam api neraka Abu Talib juga demikian. Ya, kita wajib mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kita ingin sampaikan ya fatwa ulama eh terkini atau pada abad ini yang menyatakan tidak boleh menfonis orang kafir non muslim masuk neraka karena mungkin masih ada keraguan masa oh ini orang ini Kristen kok nggak boleh kita memfonis masuk neraka jadi ini kita sampaikan fatwa para ulama agar kita lebih tenang lebih mantap lagi eh dikira ini ada ya pendapat saya tidak. Ini pendapat ulama salaf yang sudah saya sampaikan tadi, kita mau tambahkan ulama-ulama kontemporer ya. Di antaranya di sini pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al Fauzan yang masih hidup sampai detik ini rahimah taala. Beliau ditanya, "Hal yukafar al-yahud wa nasara umuman am Ini pertama masalah pengkafiran Apakah orang Yahudi dan Nasara secara umum dikafirkan atau secara individu-individunya? Beliau mengatakan pertama kali yukafaruna bil umum wa bitayin. Orang Yahudi, orang Nasara, Kristen itu kita kafirkan secara umum dan secara apa? person-person. Ya. Ini perlu kita tekankan ya terutama pada zaman sekarang ini karena terkadang ada orang yang khawatir mengatakan Yahudi Kristen itu kafir, penistaan agama. Nauzubillah min dalik. Allah mengatakan demikian. ladina kafaru min ahlil kitab. Eh bahkan sebagian aparat keamanan itu terkadang menegur kita, jangan keras-keras mengatakan mereka orang kafir. Loh, mereka orang kafir kok masa kita katakan orang muslim? Allah mengatakan demikian. Ini keblinger ya, kebablas. Ini namanya toleransi yang apa? Berlebihan. Kita mengatakan mereka kafir. Mereka musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun demikian, tidak boleh kita mendolimi mereka. Ya, ini sudah kita sampaikan berkali-kali. Kita lusunnya pertengahan. Bukan seperti kelompok teroris. Yang mereka apa? Membawa buta, bahkan berfatwa setiap orang kafir harus dibunuh. Kita bukan seperti mereka. Ya. Dan kita bukan seperti kelompok liberal. Yang mengatakan Orang Yahudi, orang Nasara, saudara kita seiman. Naudzubillah bilang mindalik, Ya. Kita harus wajah mengatakan Yahudi, Nasara, kufar. Ya. Mereka kalau mati dalam keadaan seperti mereka itu Yahudi wa Nasara masuk neraka setelah umum. Ya. Dan kita tetap boleh bermuamalah dengan baik. Kalau punya utang kepada mereka bayar, ya. Bekerja sama dengan mereka dengan jujur, jual beli dengan jujur, ya. Ini muamalah kita dengan mereka. Kita boleh menyantuni mereka. Ya, tetangga kita kita hormati meskipun orang Nasrani. Ya, kita bantu kalau dia sakit, apalagi dengan niat untuk menarik dia ke dalam agama Islam. Allah mengatakan demikian, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Walam yukhrijukum min diarikum antabar wa tuksitu ilaim. Inna Allah yahibbul muksitin. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Boleh, ya. Namun ada batasan. Kita Islam kaum muslimin ini sangat toleransi, ya. Cuma toleransi yang ada batasannya. Dalam urusan dunia seperti tadi, kita bekerja sama dalam urusan bisnis dan seterusnya. Tidak ada masalah ya kita utang piutang dengan mereka kita bertetangga harus dengan ya menghormati mereka maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ya menghormati mereka menghargai mereka namun dalam urusan agama akidah Allah mengatakan la a'budu mata budun aku tidak beribadah mengibadahi apa yang kalian ibadahi lakum dinukum waliyat tegas ya Orang eh, Allah mengatakan memerintahkan kita semuanya untuk memanggil mereka apa? Kol ya ayuhal kafirun. Kok kita sekarang apa nggak boleh mengatakan orang Yahudi Nasrani kafir? Allah mengatakan, kol ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Eh kemudian Allah akhir mengatakan, akhir ayat eh, surat itu mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kami agama kami, bagi kami agama kalian. Kita nggak boleh mencampur adukan agama kita dengan mereka. Kita nggak boleh ikut nimbrung ke dalam agama mereka. Tidak boleh ikut perayaan mereka. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada kepada mereka. Haram hukumnya. Nggak boleh tasabuh dengan mereka. Ada batasan-batasannya. Eh, inilah pertengahannya sunnah wal jamaah. Eh, kita katakan mereka orang kafir. Ya, kata ah, Syekh Abdul ah, Syekh Saleh Al Fauzan kita mengkafirkan mereka secara umum, secara person-person. Orang Yahudi, Nasara mereka kufar. Ya. Kalau Yahudin wa kullu Nasranin fahuwa kafir. Setiap orang Yahudi, setiap orang Nasrani mereka kafir. Lakin la takhlid bainal hukmi alai bil kufri wal hukmi alaih bin Namun jangan dicampur adukan antara menfonis mereka di dunia kafir dengan menfonis mereka di ya di akhirat dengan neraka. Eh, bedakan kata beliau, jangan disamakan. Urusan dunia seperti tadi. Eh, alil bid'ah kita katakan dia sesat. Kita katakan secara umum dan person-personnya. Jika kita apa punya bukti, punya eh, ya ilmu tentangnya. Si fulan penyesat umat misalnya. Boleh kita mengatakan demikian. Namun urusan neraka ini bukan di tangan kita. Ini kata beliau. Urusan menghukumi di dunia secara dohirnya boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Ya, si fulan kafir, Nasrani. Ya. Namun apakah dia di neraka? Nantinya ini bukan urusan kita. Kata beliau, lakin la takhlid bainal hukmi alaih bil kufri wal hukmi alaih bin nar. Namun jangan dicampur adukan, disamakan menghukumi orang itu dengan kafir di dunia dan menghukumi orang itu di neraka di akhirat badal maut setelah kematiannya. Masiru fil akhirah hada ilallah. Anta matadri. Ya, ini urusan Allah. Anda nggak tahu apakah dia sudah masuk Islam atau tetap dalam kekafirannya. Ini ucapan Syekh Salih bin Fauzan. Ada lagi ulama kontemporer sekarang Syekh Abdul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Ditanya, "Ma syahada 'alal kafir bi'ainihi?" annahu min ahlil ja, min ahlin nar wa hal hada huwa madhab ahli sunnah wal jamaah apakah hukum fonis seorang kafir secara individunya eh dengan eh api neraka Wahal hada huwa madhab al-sunnah wal jamaah. Apakah ini madhab al-sunnah wal jamaah? Kata beliau, al-qaidah annahu la yushad li muayyanin bi anna fil jannah aw finnar. Tidak boleh menfonis seorang pun dengan surga atau dengan api neraka. Illa man qamat dalil ala hukmi fil akhirah. Kecuali yang ada dalil khusus tentang hukumnya di akhirat kelak. Ya. Wa qad nasalil ilmi fi kutubil aqaid annahu la yushad li muayyanin min al-qibla bi jannah wala nar illa liman syahidalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah tidak boleh menfonis seorang pun dari kaum muslimin dengan surga atau api neraka kecuali yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih panjang sebetulnya ucapan beliau. Eh, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas yang telah meninggal dunia rahimahullah taala. Bila ditanya, ya, Dairul adillah syariah, ya kata beliau, afwan, Masalah ibarat al-maghfur lahu fulan hal tajuzu aula. Bolehkah kita menfonis orang itu pasti dirahmati atau pasti diampuni oleh Subhanahu wa taala? Kata beliau, "Dhairul adillah syar'iyyah anna la tajuz." Eh secara dohir dalil-dalil yang syar'i tidak boleh mengatakan si fulan pasti diampuni oleh Subhanahu wa taala. Li'annahu la yujzim Allah waladhi ya'lam haqa'iq. Eh karena orang itu tidak bisa memastikan, hanya Allah yang Maha tahu hakikat sebetulnya. Fa'alu sunnati wal jamaah yakulun la nasyad lim ayan bijan walanar. Tidak boleh menurut al sunnah wal jamaah menfonis seorang masuk surga, masuk api neraka. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Simin rahimahullah taala. Eh beliau ditanya wa idza ra'aina rajulan kafiran mulhidan musallitan alal muslimin yumazzik kitab Allah waya waya dusuhu birijlaihi wa yastahzi billah wa rasuli fala naqul hada min alin bal naqulu man ya afan kata beliau afan ini bukan soal ini ucapan langsung beliau afan Syekh Muhammad bin Saimin berkata idza ra'aina rajulan kafiran apabila kita melihat seorang yang kafir mulhidan ateis musallitan alal muslimin. Dia menjajah menindas kaum muslimin. Yumazzi kitab Allah merobek-robek Al-Quran. Wa yadusu birijilai. Kita lihat mungkin langsung. Orang itu menginjak-injak mushaf. Wa yastahzi billah wa rasuli. Memperallah Allah dan Rasul. Menistakan Al-Quran, menistakan agama Allah. Kata beliau, Fala nakul hada min ahlinna. Kata beliau, tidak boleh kita menghafaliz orang ini pasti masuk api neraka. Ya. Li'annau minal jais eh ya atau kata beliau sebelumnya banyakulu manfaalah ada fa'ala alinar. Namun boleh secara umum kita mengatakan orang yang berbuat seperti ini masuk neraka secara umum. Kita mengatakan barang siapa yang menghina Al-Quran, menghina Allah harusnya masuk neraka secara umum. Adapun si fulan, si alan, ya ini sekali lagi kata beliau tidak boleh. Bila takyin tanpa menentukan perorangannya, li'annahu minal jaiz fi akhir lahdatin an yamunallah alaihi wa yahdi. Karena bisa jadi pada akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepadanya dia masuk apa? Islam. Mantaba taballahu alaihi kalau sudah masuk Islam dosa-dosanya yang sangat luar biasa tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini kata beliau, fa antala tadri, engkau nggak tahu ya akhir hayatnya. Lidalik yajibut tafrik baina ta'yin wal itlaq. Maka wajib untuk kita memahami antara menghukumi secara orang perorangannya dengan menghukumi secara umum. Secara umum boleh yang menghina Al-Qur'an masuk neraka secara umum. Adapun persen-persennya ini tunggu dulu. Inilah sekali lagi ya objektivitasnya harus sunnah wal jamaah. Lidalika yajib at-tafriq baina ta'in wal itlaq. Maka wajib untuk kita bisa membedakan antara menghukum secara orang perorangannya dan secara mutlak atau secara umum. Awit ta'in wal ijmal. Fa mata rajulun wa nahnu na'rif annahu mata 'ala nasraniyah hasba ma yabdu lana min halihi fala nasadau binar. Kata beliau apabila ada seseorang yang kita betul-betul tahu orang ini mati dalam keadaan nasara ya dalam keadaan beragama Kristen seperti yang nampak bagi kita ya dari hal keadaan-keadaannya namun tidak boleh fala nasyhad lau bilnar tidak boleh kita memfonis orang itu masuk neraka li'annahu in kana min alinnar fa sayadkhul walau la nabsyad Seandainya dia pun masuk neraka, Allah ke dalam neraka, pasti masuk neraka meskipun kita tidak apa? Menfonis itu masuk masuk neraka. nggak ada faedahnya juga. Nah, Wa ilam yakun min alinar fasyahadatuna syahadatun bilar ilmin. pun kalau kita mengatakan orang itu masuk neraka padahal dia bukan penghuni api neraka, maka kita akan apa? Diminta pertanggungjawaban. Ya, sanak sanak tubuh syahadatahum. Kata Allah kami akan menulis mencatat persaksian mereka. Nah, famislu hadil masaila da'iyalaha. Maka masalah seperti ini tidak perlu untuk kita apa? Ya tadi. Ya, menfonis tanpa ilmu karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat dan itu termasuk al-kirib ala Allah berdosa nama Allah. Allah mengatakan wa man adlamu mimman iftara Allah kadiba. Siapakah yang lebih dolim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak memfonis orang itu masuk neraka kalau kita mengatakan masuk neraka. Nauzubillah min dalik. Falau kail, eh, kalau seandainya ada orang yang bertanya berkata, mata rojulun minarus. Eh, ada seorang dari Rusia yang komunis mati. Minal mulhidin. Mata rajul min Amerikan. Ada orang Yahudi dari Amerika mati. Minal Min humat. Rajul minal Yahudi minal mulhidin. il anhu wasyad lahu binar. Nah, la yumkin anakulu man mat ala hada fahuwa min alinar. nar. Tidak boleh kita mengatakan orang itu pasti masuk api api neraka ya, eh, masih banyak ucapan beliau intinya sama itu tadi dua ucapan ulama yang masih hidup sampai detik ini dan juga dua ulama ahli sunnah yang sudah meninggal dunia yang semuanya sepakat menyatakan tidak boleh menfonis orang perorangannya masuk surga atau masuk dalam api neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Ya kita tambah dari syarah asyik di sini ya Kala Imam Abu Bakar al-Juri berkata al-Imam Abu Bakar al-Juri rahimahullah dalam kitab beliau syariah wajibun ala kulli muslimin aqila anillahi azza wa jalla wa sanau an madzahibir rafidah wa nasibah an yashhada liman syahida lahu nabi sallallahu bil jannah wajib bagi setiap orang muslim yang memahami apa yang Allah wahyukan dan dia terjaga dari mazhabnya kelompok Syiah Rafidah atau Khawarij ya untuk dia bersaksi bagi yang telah disaksikan oleh Rasul dengan surga. Artinya orang muslim wajib menyaksikan apa yang Rasul saksikan. Ini termasuk salah satu konsekuensi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya kata para ulama konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengatakan Abu Bakar di surga, kita mengatakan demikian. Jangan seperti kelompok Asy'ar Rafidah Allah yang malah sebaliknya mengatakan Abu Bakar di, di neraka. Nauzubillah min dalik. Ya. Ini sekali lagi kita mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inilah namanya ahlu sunnah. Eh berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Baik sunnah kauliyah, sunnah ucapan, atau sunnah fi'liyah kita ikuti. Makanya tadi Imam Abu Bakar Ismail mengatakan ini semua dalam rangka itibaan di Rasulullah alaihi wasallam. Dan inilah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul. Cinta kita kepada Rasul kita buktikan dengan kita membenarkan ucapan beliau, sabda beliau masuk akal atau tidak, masuk perasaan atau tidak. Ini kita wajib apa benarkan. Dan juga termasuk cinta kita kepada Rasul, kita mentaati Rasul Shallallahu alaihi wasallam bukan berlebihan terhadap Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, it kana ala Hira fatuzalzal bihil jabal." Eh, pernah satu saat beliau ada di atas gunung Uhud. Kemudian bergetar gunung tersebut. Wa mahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Eh bersama beliau ada Khulafa Ar-Rasyidun wa tamamu sa'il asra dan dalam riwayat dikatakan 10 sahabat yang masuk surga ada di atasnya. Kemudian Rasul mengatakan uskun Fama alika illa nabiyun au siddiqun au syahid. Eh tenanglah engkau wahai Uhud karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq dan seorang yang yang syahid. Eh kita seperti yang kita sampaikan kemarin mungkin ada agak eh keliru kemarin yang kita sampaikan eh ungkapannya Rasul mengatakan fama alika illa nabiyun kurang siddiqun au syahidan. Dalam riwayat syahidan, dalam riwayat Bukhari Wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, ada dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, Wa kanu kama qala Nabi sallallahu ya kita wajib mengatakan itulah yang Rasul persaksikan, wajib kita persaksikan. Ya, yang eh, syahid tadi Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Kita wajib meyakini demikian dan 10 sur, eh, 10 para sahabat itu dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza kanu kama qala Nabi sallallahu alaihi anhu wa an jami sahaba alladziina domina Allah lahum fi kitabihi annau la yukhzihim. Yang mana Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mungkin menghinakan mereka para sahabat tersebut wa yutimmu lahum nurahum yaumal qiyamah dan bahwasanya Allah akan menyempurnakan cahaya bagi mereka pada hari kiamat wa yaghfir lahum dan Allah menjanjikan ampunan bagi para sahabat wa akhbar anna an wa dan Allah mengabarkan Allah ridha kepada mereka semuanya Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan mengumpulkan kita dengan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Aku lakukan hada wa akhir da'wana Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com